Untuk apa? Ya. Siapa? Ha, apakah hukum wanita pergi masjid selain waktu salat? Sudah ya kawan fillah kita belajar masalah ini. Hafizakumullah taala. Al-hadis am. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang perempuan untuk datang masjid kalau dia minta untuk pergi ke mana? Masjid. Itu am. Am. Jangan buat taksis. Jangan buat taksis untuk ini. Rasulullah SAW cakap am la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Walau bukan untuk salat, untuk belajar, walau untuk zikir, walau untuk Quran, walau perempuan mau pergi Baitullah sebab berasa mau tambahan iman dia. Duduk di masjid, tambahan iman kamu tak? Tambahan iman. Mau pergi ke masjid. Akhi bagi dia, yang penting aman. Yang penting tak keluar sama tabarruj. Yang penting orang salihah itu kalau selamat aman tak ada tabarruj keluar sama cara yang syar'i jangan berhenti walau bukan waktu salat am Mafhum? Wala tamna'u manusia tak bisa anta dilarangnya kecuali kalau ada membahaya yang tinggi yang lebih itu hak kamu. Kalau tidak ada jangan dilarang. Ayat. Am. واضح يا اخواني في الله مفهوم ام لا نعم بارك الله فيكم